Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi farada al-hajj ala man istata'a ilayhi sabila wa syukru lillah walhamdulillah alladhi sahala lana dhaka as-sabil وصلاة الله وسلام على إمام الحجاج والمعتمرين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة Allahumma ya اللهم يا ربنا احصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا حجا مبرورا وعمرة مبرورة اللهم يا ربنا اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مقبولة ومبرورة أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya pada beberapa waktu yang lalu. Zuyufur Rahman, para hujat adalah tamu Allah. Yang kami, yang kita harap adalah untuk menjadi tamu Allah selamanya. Bukan sekadar tamu sesaat, lalu setelah itu karena mungkin kita kurang adab lalu dianggap sebagai musuh Allah. Naudzubillah. Setan sudah berjanji la'aqaudan lahum siratakal mustaqim. Ini. Setan pernah berjanji ya Allah sungguh aku akan duduk nongkrong goda hamba-hambamu bukan di comberan, bukan di tempat pelacuran, bukan di tempat mabuk, akan tapi di jalan yang lurus. Artinya di saat kita beribadah di sini ada setan yang menggoda untuk menghapus pahala tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya karena ditongkrongin oleh setan. Yang semula setan itu melarang orang untuk melakukan kebaikan. Jangan berbuat baik kata setan. Karena kita punya ilmu, belajar dekat sama guru, Guru kita menyuruh untuk berbuat baik, Nabi Muhammad menyuruh berbuat baik, lalu kita mengambil langkah untuk berbuat baik, seperti sholat malam, termasuk haji. Karena kita melihat, karena setan melihat kita kenceng dengan niat kita untuk haji, setan itu lemes. Tapi lemesnya sesaat. Diisyaratkan Nabi. Lemes sesaat tapi dia diam memasang strategi baru. Ditunggu, biarkan haji haji. Habiskan duitmu 37 juta. Berangkat haji tinggalkan anak-anakmu. Aku tunggu nanti kalau kamu pulang dari haji. Ditunggu pulang dari haji ini setan nunggu rupanya di depan pintu rumah kita. Di saat dikerumunin oleh orang, oh mulai sombong, aku jadi Pak Haji. Ih. Setan tertawa, habislah pahalamu. Aku jadi Pak Haji. Yuk kita buat pengajian khusus Pak Haji yuk, kata setan. Sehingga kalau pengajian bukan pengajiannya Pak Haji nggak mau. Ada yang begitu tuh. Jadi kalau sudah punya pengajian khusus, pengajiannya para jamaah haji. Giliran suruh ngaji ke tempat lain katanya apa? Kita punya pengajian khusus. Nah, setan sudah senang. <laughs> Rombongan haji ahli neraka. Tapi bukan di sini, insya Allah ahli ahli surga ini. Amin. Itu setan menggoda seperti itu. Jadi orang sombong bangga dengan hajinya. Apalagi kalau sudah hajinya dua kali atau tiga kali itu. Wah lebih gede lagi setannya. Masya. Tiga kali. Dikit-dikit bicara haji. Dikit-dikit haji, haji. Wah dulu waktu haji tahun 85 begini. Beda ya tahun 90 cerita setiap hari, Karena dia sudah haji tiga kali. Masuk bab namanya riak. Riak ini, riak haji. Kadang dia ngerti kalau dia cerita sama orang riak nanti diam-diam. Akhirnya orang ketemu jamaah haji ini semuanya haji sekali-sekali. Dia haji tiga kali. Mau cerita itu kalau dia haji tiga kali itu nggak enak orang nggak tahu. Kalau saya haji tiga kali itu hajinya baru sekali. Saya sudah tiga kali. Cuman bingung ngomongnya. Mau cerita ke orang enak. Akhirnya manggil anaknya. Nak, nak, tolong ambilkan sorban abah yang waktu haji tahun 96. Ah, Eh pinter bener tuh setan. Kenapa harus pakai tahun nih? Karena dia punya tahun. Ini loh setan. <laughs> Mengajari kita untuk riak sehingga ibadah kita tidak ada gunanya. Maka dari itu riak ada tobatnya. Riak ada tobatnya. Sekarang kita nyesel. Mungkin hari kemarin kita termasuk orang yang berbangga dengan haji. Dan memang setan itu luar biasa. Semuanya ibadah itu setan tetap masuk bagiannya. Rukun Islam itu ada berapa? lima syahadat, sholat, puasa, zakat, ha? haji. Orang itu habis melakukan sholat, nggak ada pakai gelar sholat Yahya atau sholat Umar, sholat Ali, enggak ada. Karena sholat gratis. Gratis ya sholat. Ke masjid, airnya gratis, gratis. Zakat bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit enggak kelihatan. Terus haji bayar mahal, apalagi haji zaman dulu, zaman nyembah-mbah itu. Tanah dua bau, sapi tujuh. Itu baru haji sekali. Jadi haji zaman dulu itu adalah 100 200 juta. Kalau duit sekarang itu. Mungkin sampai karena haji itu zaman dulu itu mahal, setan tuh berbisik. Harus dibedakan dong antara orang haji dan tidak haji. Maka menjadi masyhur di Indonesia kalau orang sudah haji pakai gelar ha, haji. Sehingga waktu diundangan tuh kertasan kertas undangannya nggak ada hajinya ngedumbel. <laughs> nggak tahu kalau saya sudah haji. Nah, ini musibah bener ini. Kenyataan atau bukan ini? Nah, karena kita sudah bangga dengan ibadah. Artinya masuk bab ujub. Uh, sekarang yuk kita benahi, kita tata hati kita. Ada seorang tidak pernah melaksanakan ibadah haji karena fakir. Fakir, gak pernah bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi setiap melihat Ka'bah menitikkan air mata. Setiap melihat Ka'bah menitikkan air mata kemudian mendengar hadis man sholat fi masjidi jama'atin fayajlisu fi musallahu fayadhkurullaha hatta tatlu asyamsu fayusalli ra'ataini falahu ajratul hajjati wal umrati tamataini tamataini dengar hadis siapa yang sholat berjamaah di masjid kemudian bisa sampai nunggu isrok atau duha lalu sholat dua rakaat sholat duha maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah ditekuni itu waktu melaksanakan sholat duha yang diangan-angan apa? Agar aku mendapatkan pahala haji dan umroh. Ternyata nanti di badang mahsyar rombongan orang haji. Pak haji yang riak tadi nggak dapat, ketinggalan. Jadi kalau kita timbang-timbang enakan orang fakir nggak usah haji tapi pahalanya gede, nggak capek. Sa'i itu capek loh bu. Uh, capek itu tidak? Capek. Tawaf capek. Kalau tidak ada kekuatan iman tuh nggak mau itu ngapain. Ada lagi kekuatan selain kekuatan iman menjadikan orang mau tawaf dan capek, yaitu kekuatan ria. Ini kekuatan setan. Ya. Kalau tidak ada kekuatan ria, tidak ada kekuatan iman, ngapain kita muter-muter begitu? Bisa sembunyi itu orang. Ada loh ya, umroh sana itu sembunyi. Bilang sudah, karena capek. Allah. Jadi sekarang kita perlu benah hati. Gimana haji yang sudah kita lakukan? Mungkin kita termasuk kemarin hajinya orang yang riak. Tapi sekarang yuk kita tata. Kita tata dengan rindu terus kepada Ka'bah, rindu kepada kemuliaan, minta ampun kepada Allah. Dengan menata ketawaduan. Jamaah ini penting, makanya kami selalu mengingatkan kalau ada jamaah haji, alumni haji itu. Itu bisa, itu seperti senjata dengan dua mata. Kadang bisa menjadi kelompok kesombongan, kadang bisa menjadi kelompok baik untuk saling ingatkan. Oh haji kok kayak begitu tuh gimana? Haji gak pernah ngaji, haji gak pernah di masjid, haji masih bohong. Itu bagus. Jadi perkumpulan ini punya dua makna. Kalau salah tambahkan neraka, eh? kalau benar nyelamatkan. Lah kita pengen kumpulan ini kumpulan yang menyala matikan, Jadi saling ingatkan panjenengan niku sampun haji ya kok masih kasar kali karwo niku terus pun ditanya. ibu-ibu nggih ngoten Bu jenengan pun haji salat jenengan kata, tapi kok tasik kasar kali garwa niku terus di. gara-gara kurang duit kok iso ngamuk-ngamuk wingi diajek ini yo an sebab garwa niku mboten wajib ngajek ni bojo wedok niku ibaratnya ngoten Tadi kurang syukur monggo sak menika kita semuanya tata hati kita Tata hati kita. Baru setelah itu apa? Haji mabrur. Ini tuh seperti nopo. Apa ciri haji mabrur? Haji mabrur itu sederhana cirinya. Adanya perubahan. Biarpun tidak 180 derajat. Ada perubahan hari demi hari. Subhanallah. Ada perubahan. Dari hari demi hari itu ada perubahan sedikit demi sedikit. Yang dulu super pelit sudah mulai mau sedekah. Biarpun hanya seminggu masih 10 ribu. 10 ribu waktu Jumatan. Masih 10 ribu. 2 ribu malahan bu. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Pak Haji 2 ribu. Ya gak masuk lah ini. Nah, ini ku sing mbok sing gak iso haji niku 2000 niku. Anggap saja. Jadi yang penting adalah baik 2000 Bu sebab perubahan wong. Sebelumnya enggak pernah 2000. Malah sebelumnya mungkin ada orang yang ngambil duitnya orang. Sekarang sudah tobat, nggak mau ngambil duitnya orang. Allah. Itu sudah tanda kemabruran. Jadi tanda kemabruran itu adanya perubahan. Yang pelit sudah mulai terbuka hatinya. Dan terus ini bertambah kebaikan itu. Bertambah kebaikan. Yang nggak pernah bangun malam, bangun malam. Sholatnya, subhanallah, dijaga. Sampai ada, kita itu men punya sahabat kenalan, seorang dari Filipin itu masuk Islam. Itu mengatakan saya itu masuk Islam tapi tidak pernah sholat. Terus baru setelah itu saya haji baru saya mulai sholat. Itu haji yang pertama. Kemudian saya dimudahkan oleh Allah setelah berapa tahun haji yang kedua. Akhirnya haji yang kedua itu saya harus membuat peningkatan. Akhirnya saya selalu sholat berjamaah. Setelah itu haji yang ketiga, ini yang kacau. Semua karyawannya harus sholat di absen sampean katanya. <laughs> Jadi selama lah ini hebat. Artinya ini lu tanda ada perubahan. Padahal dia dari nol yang nggak pernah tahu la ilah illallah. Ini. Harus ada perubahan pada diri kita. Sekarang yuk kita merubah bergabunglah kepada tempat-tempat yang mulia dengan para masyayikh, para kiai kalau membuat acara. Jangan nunggu acara jamaah haji, biarpun bukan acara jamaah haji, kita datang tawaduk nih orang. Tawaduk, ayo ngaji. Ngaji itu bukan sekedar cari ilmu. Ngaji itu zat yang ngaji ibadah. Bahkan lebih lebih bagus daripada seribu rukaat yang ditegak, ditegakkan saat. Sesaat itu mengaji, karena mengaji itu adalah untuk benahi amal kita. Coba kalau kita tidak ngaji, riak nggak sadar. Gunjing nggak sadar. Padahal riak dan menggunjing itu menghabiskan pahala. Karena tidak pernah ngaji, Masya Allah bangun malam, iya, puasa, iya. Tapi setiap ngomong, eh, tetangga itu gimana sih? Hmm, perempuan kok kayak begitu, gini-gini. Duh, habislah pahalanya. Menggunjing itu dosanya lebih gede dari yang digunjing. Allah. Dan orang menggunjing itu kadang nggak sadar karena hobi. Masya Allah. Kadang ustadznya itu belum selesai ngomong, itu sudah nyenggol. Tuh, yang depan. Dipikir ngi ngomong itu tuh gak gunjing. Jadi itu gunjing itu gak sadar luar biasa. Na'udzubillah. Makanya harus ada perubahan di saat kita sudah menjadi haji. Dan haji itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada dimudah. Gak akan orang bisa kecuali orang yang dimudahkan. Tinggal setelah itu menjaganya. Sebab apa? Mungkin haji kita waktu itu mabrur benar. Cuman kita kita punya musuh yang sudah berjanji La'ughwiyannahum akan aku gelincirkan. Janjinya setan. Karena setan sudah ngerti tempatnya, fonisnya sudah tahu. Dia itu nggak ada harapan surga. Maka perjuangan mereka juga ke neraka. Itu yang jadi masalah. Mungkin haji kita sudah mabrur waktu itu. Kalau sudah haji mabrur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Jika tidak kita rusak dengan sesuatu yang membatalkannya. Sekarang ini, haji yang mabrur Masya Allah, khusuk, nangis-nangis di sana, Eh, kelas karena Allah. Tapi bersama berjalannya waktu, hilanglah amalan tersebut sehingga menjadi tambah jelek. Sekarang ikrar yuk. Kita dekat dengan para ulama. Kita mulai dari rumah dulu, Bu, sama suami semakin lembut. Masalah Bu Haji ribut. Oh, berantem siapa? Bu Haji ini sama Pak Haji itu tidak enak bener tuh. Ya Allah, Pak Haji sama Bu Haji ribut. Berarti nggak kenal pendidikan Nabi saw. Jawabannya sederhana. Waktu haji juga sudah ribut di sana. Pantesan. <laughs> Gara-gara sandal ketinggalan sama suaminya. Ribut ini. Memang ada ibu ya. Tanda orang itu haji mabrur, umroh mabrur itu digambarkan oleh para ulama. Waktu haji itu nyampak, nyantai. Lapang terus. Disenggol orang senyum. Ditabrak orang. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang nasibnya haji gak mabrur itu, Kesenggol dikit marah. Sampai kita cerita ada orang itu tanda umroh nggak diterima, itu adalah susah. Tak tanya betul dari awal itu sudah komplain, terlambat beberapa jam saja sudah ngamuk ke panitia. Subhanallah. Nasib dapat bis, kursinya kok pas jeblok. Ya Allah, sudah begitu tasnya ketinggalan, yang lain nggak ketinggalan. Begitu loh kalau sudah hatinya itu nggak tertata. Sementara ada orang satu rombongan tasnya hilang. Subhanallah, tasnya hilang. Itu hanya mengucapkan Alhamdulillah Buya tas saya hilang Semua Yang hilang korban Di saat beribadah akan dinilai oleh Allah Seberapa banyak yang hilang Akan dinilai oleh Allah Lego Saat yang setelah 4 hari apa Tas itu bablas lewat uh, Lipnya Kebablasan sehingga turunnya di atas sana Sampai seminggu empat hari tiga hari empat hari di hotel hilang jadi dia tidak ikhlas hilang tak tanya karena ikhlas dikembalikan kepada Allah oleh Allah jadi tapi tanda ini orang umrohnya mabrur ini karena nggak mudah marah hajinya mabrur yang nggak mudah marah baik sampai di rumah kita rubah bu kita di rumah dulu yuk sama suami yang baik bu ibadahmu kayak apapun sholat malamnya seperti apa kayak dikatakan oleh Nabi Suatu ketika ada orang bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna mar'atan taqumul laila wa tasumun nahar." Wonten tiang istri setiap dalu niku bangun mak. Salat dalu, pun Masya Allah poso. Mboten nate putus-putus. anna lahu syai'an dibiji bihi jiranaha. Ananging tiang istri menika gadah kebiasaan ibu menawi ngendikan kali garwani Nyelak Dawai Kanjeng Nabi apa? La khaira fiha tiyang menika mboten wonten pun inna min ahlir nari wo iki tempatin rokok jahanam. Allah padahal ahli ibadah jago sholat jago poso nyelekit nyelekit tetangga nih pak itu jadi itu ceritanya nyelekit kali tetangga wong oh, nyelekit kali tetangga sebab masuk rokok apa namanya nyelekit kali garwo Wis lahir nih anak limo, cek diketaki nih piye Pak Haji Gombal. Nah, niki buatan Haji Gombal nih Haji Masya Allah soleh-soleh ya Bu. Sing kula lokne Haji Gombal, Pak Haji ngomong di Haji itu lembut kalem. Istrinya nesu bengok-bengok senyum. Umi kok tambah ayu lek nesu ngono. Isora. Lek ngaten. Tapi ibu jangan mentang-mentang suaminya sabar kena, Alhamdulillah suamiku sabar tambah dadi. Itu ya dadi kita indah di rumah tangga. Ini harus kenyataan yang harus kita hadirkan. Terus tambah malih kali putra-putra. Didik putra. Jenengan sakit haji, sakit khusuk, tapi putra jenengan ojo-ojo wong sing ra pengin haji. Nauzubillah. Mergo salah didik. Sampai wingi kula heran. Tonton Jawa Barat, Bogor. tiang sepah bawa ini kali. Sing setunggal saya Mas. Sing setunggal diajak ini berontak. mau purun haji. Sampai kula kan nasihati. jangan nasihati Bu ya supaya sak purun haji. Kula tanya sebabnya opo? Masya Allah sebabnya adalah tidak punya pendidikan agama. Dihajak ini gratis gak mau. Nasib kan? Bapak kamu hajikan. Orang tua pun kamu hajikan. Akan tapi anak tersebut tidak mau. Lihat. Tak tahunya apa? Kulo lacak, seterusnya apa itu? Kebiasaannya seperti apa? Rupanya ya kebiasaannya adalah yang kurang, Mbak. Baik, maka bila menikah ibu, monggo kula putra kula panjenengan Ini niku amanat saking Allah jadi dengan kada haji sak kata kata-kata pun haji panjenengan tapi menawi putra boten dipun ditekan kanthi putra menikah sakit tu sebab kulo panji dengan lebet neroko Sebab cerita pun wonten Kanjeng Nabi dawuh wonten setunggalipun tiang niku wonten neroko Lah tiang ingkang wonten sakit sakit meriksani tiang ingkang wonten kan surga. Jadi dibikak dari Allah Subhanahu wa taala antawasipun ahli surga kali ahli neraka menikah, buatan wonten hijab ipun. buatan wonten hijab ipun kebuka. Kersane menopo, Kersane ahli surga niku tambah syukur. Jadi kan lek waktu panas-panas ngelak-ngelak atau ndelok wong ngelak kok iso ngombe niku Allah, alhamdulillah aku iso ngombe. Saged ngunjuk jenengan. Sami jenengan waktu ngelak-ngelak eh diparingi es degan. Eh coba mboten, Bu. Tapi mboten asal diunjuk, Bu. Nah, kan, rajana. Mboten asal diunjuk. Lah kados ngoten niku neraka tuh delok wong surga nek nikmate itu tambah ngenes. Nah niku mangke keadaan wonten akhirat mangke ngaten. Wonten setunggal tiyang ahli neraka niku matur teng malaikat. Malaikat menika tiyang jenengan andhapaken. Bukan nah, mboten. Katanya buatan. sak dari mlebet surga. Wonten tiang, badi melebet surga, hitung-hitungan, hitung-hitungan amal, hitungan amal, secara amal tuh saya, saya, saya, saya. Badi mlebet surga. Rupanipun wonten tiang ingkang nuntut. Malaikat nyuwun sewu tiang menikam pun ngantos mlebet surga. Dawi malaikat, "Apa urusanmu karo wong iki?" Tiang menikah tiang sepah kula. Wong tuamu inggih malaikat. Lah wong tuamu ahli surga, wong tuamu amal amale api. Lah kowe gak karu-karuan. Awakmu ora karu-karuan. Dawe napa matur anu tiang ingkang kawonten raka menika. Malaikat. Kula ngaten menika mergo abah umi kula niku rajin ibadah sampai lali orang tahu didik kula. Kula kuliah neng Surabaya tahu di didelok kos-kosan kula. Kula kuliah neng Bandung dijar mek kei kulo tok kula njaluk montor, ditukokne motor, kula ngerti zino mergo konco-konco ini ibu kula ibadah ngaji sing tapi orang tahu ngurus kula. Ibu kula guya haji kok Bapak kula nggih haji, tapi mboten nate ngurus kula. Napa malaikat? Malaikat ngadep dhumateng Allah Subhanahu wa taala matur, "Ya Allah wonten tiyang mekaten mekaten mekaten mekaten." Dawe Allah wahai malaikat lebokno ning neraka wong tua iku bareng-bareng karo anake. Nauzubillah. Ngaten Ibu menawi jenengan ibadah kata katus menopo pun menawi putra-putra panjenengan boten panjenengan engkang engkang saya, maka putra menikah sakit sebab panjenengan setaya masuk neraka mugi putra kula panjenengan sekarang. putra ahli surga data sebab tiang pun lebet sur nomor tiga dunia ikan tipu maringakan oleh Allah dening panjenengan orang yang haji itu adalah orang yang sudah rindu kepada kebaikan kemuliaan dan kebaikan ingkang saestu ingin menikah kebaikan wonten surga Allah Subhanahu wa taala rindu teman-teman surga Allah Eh, tanda tiang ingkang haji pun haji mabrur menikah. Tanda tiang ingkang haji ini pun menikah haji mabrur. Maka tiang menikah, lihat. Ingin ngejar surga, maksudnya. Jazaul jannah. lesah lahul jannah izah jannah. Para ahli tafsir hadis menjelaskan. Jelaskan. Tiang ingkang haji ini mabrur niku. Di, napa niku? Eh, pun Boten wanten malih kecuali surga. pun pun nopo kados sampun gadah surga ngoten lho. Lek menawi sampun gadah surga ini terus dijogo. Orang kok mari ngaji, mari haji terus beres enak-enake mboten. Jadi karena dia ahli surga lah, ahli surga itu cirinya apa? Dia jauh dari maksiat. Itu ciri ahli surga. Makanya tanda kalau haji mabrur itu setelah itu dia jauh dari maksiat. Biarpun tidak total maksiat sekali nyesel, maksiat sekali nyesel, maksiat. Terus dikejar itu surga itu. Jangan sampai hilang dengan hartanya. Aku jaga dengan harta. Kata jenengan lagi ada barang berharga. Ini aku mesti jangan jaga. Duit wakeh. Tapi orang oleh dititip ini yang ngendi-ngendi. Kutu titip yang ngomah. Tuku berangkas. Nah gitu. Ya. Berangkas. Berangkas selarang. Ini berangkas nomor satu, nomor dua. Kalau pengen lebih aman, berangkas paling hebat. Dijaga. Tuku. Satpam. Bayari. Bayar buatan tapi satpam bayar. Karena ini ada miliaran uang ini, besar ini. Yang bakal kita bagikan orang atau bagaimana. Jadi barang berharga itu dijaga. Jaganya pun ternyata dunia itu. Dengan uang, apalagi akhirat. Surga yang aku dapat waktu haji itu harus aku jaga. Sekarang aku jadi orang kaya. Kayaknya ini benar-benar saya itu ahli surga. Maka dengan kekayaanku, aku jaga surgaku. Aku akan banyak infak sedekah. Mana fakir miskin yang harus aku bantu? Yatim piatu yang harus aku bantu, mana? Masjid yang harus aku bantu, mana? Pesantren yang harus aku bantu mana? Berjuang di jalannya Nabi Muhammad. Aku harus berjuang di jalan Nabi Muhammad. Dengan hartaku. Untuk menjaga apa? Surgaku. Sebab semuanya kita ini adalah akan mendapatkan surga. Kalau kita benar menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, harta kita, haji kok pelit, nggak pantas, kalah karung wong randuwe, loman Nah, kan gitu. Tukang penjual daun. Kok penjual daun? jualan kue-kue nah paling untungnya di masjid di daerah Cirebon sana. Jadi rupanya beliau itu setiap hari itu sore itu menjelang pulang itu mesti mampir ke kota kota amal. Disaksikan kalau yang salah satu yang jaga itu ibu itu setiap hari seperti itu. Ini pernah lihat berapa dikasih? Lihat kalau tidak lima ribu, sepuluh ribu. Jarang sekali uang recehan ribuan. Yang paling banyak adalah 5000, 5000, 5000. Kita pengen tahu untungnya berapa sih jualan itu. 5000 rutin setiap mau pulang. Setiap mau pulang dititipkan 5000. Subhanallah. Kalau orang ini bisa jadi kaya, luar biasa ini. Kalau punya duit 2,5 miliar, mungkin 500 juta yang diinfakkan. dan itu adalah jiwa mulia, sudah fakir tapi masih berusaha untuk masuk surga. Fakir pengen masuk surga. Dia tidak boleh menyerah dengan kefakirannya. Jangan mentang-mentang fakir, oh saya fakir, ya, saya fakir kan. Ya, ya. al-Qarani fakir, sangat fakir, fakir, fakir. Dia bekerja nggak bisa. Akhirnya apa? Dia ke tempat sampah pembuangan roti. Karena dia makannya adalah di tempat pembuangan roti. Yang sudah dibuang di sampah berarti halal miliknya anjing, miliknya ini. Diambil, dicari yang bagus, dipotong-potong yang bagus. Kemudian apa? Yang paling jelek dimakan untuk dirinya sendiri, yang bagus dicarikan fakir. Orang fakir dicarikan lalu dia menengadahkan tangan mohon, "Ya Allah, hari ini aku sudah memberi makanan orang fakir yang di sana, jangan kau tanya lagi nanti di akhirat ya Allah." Karena dia punyanya hanya itu. Jadi enggak enggak pengin ada udzur. Mboten purun wonten udzur, aku harus bersedekah biarpun aku fakir. Itulah ahli surga yang disebut di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil mutakin. Bersegeralah masuk surga. Surga hanya untuk orang bertakwa. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i yang terus berinfak bukan di saat kaya. Di saat melarat masih maksa. Yang keterlaluan sudah kaya enggak? Itu musibah dia akan menjadi beban berat hartanya nanti. Sudah melarat sarok, dorok, larat. Ada salah satu sahabat Nabi yang pincang. Pincang itu jalan susah. Datang kepada Nabi waktu Nabi butuh pasukan perang. Ayo, yang mau siap perang segera daftar ke sini. Akhirnya datang seorang yang pincang. Dipanggil Rasulullah, kamu ingin perang? Iya ya Rasulullah. Sudah kamu pulang saja, kamu tidak usah perang. Enak kan? Udur dimaafkan Rasulullah. Apa jawabnya orang tersebut? Ya Rasulullah, Ali urjati hadihi atau apakah karena aku pincang lalu aku tidak boleh perang? Iya. Ini kemurahan. Yang wajib perang adalah yang sehat. Dia menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah la atau annal jannata bi urjati hadihi. Demi Allah ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan surga dengan pincangku ini. Tolong izinkan aku untuk perang. Allah. Itu loh orang yang dipilih oleh Allah. Ayo kita sisihkan harta kita untuk berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan kita bawa. Dunia itu kalau tidak kita tinggalkan, ia akan meninggalkan kita. Lihat kalau sudah kita tumbuk besar, Masya Allah, banyak kita tumbuk. Untuk apa itu semuanya? Untuk anak-anak bagus, ya kalau anaknya soleh, mungkin akan bersedekah untuk kita. Tapi jangan nunggu anak belum tentu. Takut ada perubahan pada anak. Maka kita berbuat untuk diri kita sendiri. Kita berikan di jalan yang mulia. Kalau sudah dunia itu, boleh orang mengumpulkan dunia. Sehingga para kekasih Allah itu, kalau niat, kalau diberi Allah kekayaan, beliau mengatakan begini, Ya Allah, jika kau, engkau jadikan aku orang kaya, jadikanlah aku orang kaya ahli surga dengan kekayaanku. Jika tidak, jadikan aku melarat ahli surga. Karena berat menjadi orang kaya itu. Sebab semuanya bakal ditanya. Kalau kita hanya punya sepeda engkol, nanti waktu mau masuk surga itu ditanya, sepeda engkolmu kau beli dari mana? Sepeda ontel, Bu. Sepeda ontel digawe rono rene niku, akhirnya mangke tak bilang Sepeda ontelmu kok ngendi lek oleh? Oh niku hadiah ke ngabah kula, oh halal. Biasanya kok nggih apa nggih ngaji ya wis surga. Tapi sudah sepeda ontel nggih maksiat, sepeda ontelmu kok ngendi? Nyolong. Terus mau geopo nyolong nih, hmm, neraka. Itu sepeda ontel setunggal. sehingga dah kulkas, ditanggerti kulkasmu kon ngendi nek mutuku. Sehingga ada mobil, mobilmu kon ngendi nek mutuku. Omai loro, mahmu kon ngendi nek mutuku. Ditanggerti sedoyo. Jadi harta itu semua bakal ditanya oleh Allah. Harus diyakini oleh para hujjah Cuman kita pengen harta kita itu nggak ditanya. Tapi mendahulu kita sudah ada di sorga. Oh enak. Semua akan ditanya satu persatu. Kecuali yang sudah kita infakkan di jalan Allah itu tidak ditanya lagi tapi nunggu kita. Harta yang kita infakkan untuk yatim piatu, fakir miskin. Duit misalnya berapa juta. Itu nunggu di surga sana. Ngawe-ngawe, cepet sini. Akulah. Akulah hartamu dulu. Sekarang yuk ini dari sisi harta. Tadi anak sudah. Jangan salah menyalahkan anak. Jangan jadikan anak-anak dunia. Jangan jadikan anak-anak dunia yang dipikirkannya sekolah umum, tak nggak ngerti sholat. Ibu bapak kinten-kinten wonten wonten tiang ingkang matur ngeten. Ya Allah, wonten menapa-napa anak kula sing penting sugih ning donya, mangke ning neraka ya ora apa-apa. Enten? Boten wonten nggih. Saestu yakin. Insyaallah pancen boten wonten. Cuman perilaku tiang sak menika niku perilaku ini kok kadose matur ngaten. Memang peng pengendikane mboten tapi perilaku tiang sak menikah kata ngoten niku. Contohnya apa? Menawi itu sekolah umum, fakultas nopo niku dibiayai kadah Bu Duit-duit jual anting, jual kalung, jual ini Nya Masya Allah. Fakultas kedokteran ratusan juta. Fakultas ekonomi puluhan juta. Waduh. Semuanya. Tapi wakdal ngurus madrasah diniyah niku, madrasah diniyah. Disuwuni sumbangan lima 5.000, 10.000 ini kelarangan nih. Nah, nah, nah, ini kalau tiang yang nggak ngerti kesadaran, akhirat niku awis, akhirat niku mahal. Tiang mau tenang masya Allah. Kadang yang dipikir nih kok enak kamu berhasil dunia tok. Sampai buatan ngertos urusan sholat putra nih masya Allah. Berarti tiang sepah ngatan menikah niku masih buatan matur mawi lesanipun mawi lesanipun tapi perilaku itu matur orang orang ora pona sehingga awakmu sing penting neng neng mari ngono belum lepun rokok irapopo. apa lah mbugi nek mboten nate diajari ngaji. Ngaji sing rawuh wong sepuh-sepuh tok. Putrane wonten pundi? Les. Les nopo? Les ngaji tok. Matematik oh nggih. Les nopo malih ini. Ngajine wonten pundi, Ibu? <laughs> oh nggih, ngajinya senyum. Oh nggih, leres, Bu. Lain niku ibaratnya tiang sepah nggak menika, tiang sepah ingkang matur, nak ora apa boleh, sekolah sing dur, golek duit sing ngakeh ben enak nang dunya, mari ngono mlebu rokok ya ora apa-apa. Ibu Lilo kok. Mboten kan? Berarti anak-anakku lo panjenengan sedaya kedah dipun arahkan kenal Allah, kenal agama. Mboten kedah nyantri mboten tapi kenal ulama. Raket kali ulamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biasakan masuk majlis-majlis mulia. Kita punya halakoh majlis. Anaknya orang yang katanya berduit. Diwajibkan untuk ngaji. Sampai engkang wonten sekolah wonten luar negeri. Niku diwajibkan putrane niku setiap Sabtu kali Ahad tuh mireng pengajian kulo dan wajib diketik dan dikirim teng tiang sepai. Jadi yang sepah itu mikir, orang mek mikir ngirim duit kapan kamu mulai nak, ndang oleh penggawean, oleh duit akeh, mari ngono mati rokok, neraka, mboten ngoten. Tapi dipikir selamat ya, Sampai suatu kali wedal wonten Jakarta mereka wonten gadah putra niku angsal beasiswa wonten luar negeri. Tapi senes sekolah umum. Luar negeri niku supaya klub Prancis napa Jerman ngoten. Nuangis ibu eh. Oleh oleh beasiswa luar negeri anaknya paling pinter memang sekonten SMA nih. Nuangis nangis nangis. Mantun ngoten matur napa teng kula. Anak kula niku anak saya pegawaian poso Senin Kemis. saat menikah, dipun suun kali kepala sekolah e untuk nerima beasiswa menikah, karena apa? Ini sekolah percontohan ke depannya. Nah, anak kula niku lek pun ngoten niku kula mboten saged nglarang. Sebabnya anak kula mboten nate nglanggar kula kula nglarang mboten gadah alasan tus pundi Bu ya ini anak kula. Kula larang napa mboten? Menawi berangkat mriku kula wedi lek ra salat. Kula wedi ra ngaji, lek wonten mriku tasik saged ngaji, wonten niki kula bimbing ngaji, kula bimbing ngaji. Ini senes santri loh niki. Ibu biasa, ibu rumah tangga, bojone sugih, tapi anaknya dapat beasiswa nangis. Dan ini anaknya kiai oleh beasiswa luar negeri ke Perancis ke ini ketawa syukurannya nyembelih sapi. Wonten niki kena billah. Mestinya ngenes. Lah nangis nek sampai kono contoh astagfirullahaladzim. Lah ibu-ibu kita ngoten, anak itu sekolah ning endi niku dipikir nih. Sekolah umum buat apa-apa, tapi agama harus pekani. Akhirnya nyuwun pendapat lo izinkan ibu, tapi ibu harus nabung. Nabung nopo? Uang. Paling tidak tiga bulan dikunjungi. Dilihat di sana keadaannya seperti apa. Kemudian anak harus punya pekerjaan khusus yang nyambung dengan pengajian saya. Sehingga setiap Sabtu Ahad ngetik jadi setiap sampai ketika ini kadang ditunjuk nih, Buya ini loh hasilnya. Jadi kamu boleh ngaji syaratnya boleh kamu boleh kuliah di sana, syaratnya kamu harus dengar pengajian. Subhanallah akhir nopo Gadah perkumpulan khusus 7 atau 8 orang anak-anak Indonesia yang khusus akhirnya Pak sakit ngajeng sami-sami. Nah ini. Nah kemarin salah satunya sudah menikah di Bandung. Di Bandung itu subhanallah. Lah ngaten menikah nopo? Nikilah pendidikan tiang sepah. Tiang sepah ini kedas khawatir. Kadang sekolah SD-nya umum, SMP ini umum, ini umum. Napa menekah sekolah SMP saat menikah itu ngentek ngentek waktu sore. Yang biasanya sonten ngaji kali Romo ini ku alasan les bubar pengajian nih. Lah tiang sepah saat menikah nggih kurang, kurang semangat. Lek sekolah SMP mawon lek boten lek sakit niku wah putrane dipijetina. Ojo sampai orang melbu sekolah nak engkau engkau enggak naik enggak munggah kelas nak. Monggo di sama dipijiti putrane, dianterin datang sekolahan mergo sekolah SMP. Menawi medal saking kelas dirangkul nak, orang apa-apa buat nopo nopo gih nak gih sehat to. Yo iya, mi tapi pusing tak popo pusing engkau hilang Niku sekolah umum. Tapi di sekolah madrasah ini yang ngaji kemang titik mawon jari ini ibu Wis nak orang sah sekolah istirahat. Bu gurune saya kok mungkin kulo sing ngatur Nah, urusan ngaji kok ngoten. Lah niki monggo anak-anak kulo donya kula panjenengan sedaya akan donya engkang sampun nunggu wonten surga. Putra-putra nunggu wonten surga. Lah niki oleh pun jamaah haji sak menika. Sebab insyaallah nggih jamaah haji menika gadah putra sedaya kan? Nggih. Sing boten gadah putra syukuran. Sing boten gadah putra syukur alhamdulillah pintu neraka sing jenenge anak pun ditutup dening Allah. Sebab kathah tiang gadah putra mlebu neraka. Lah kula panjenengan ingkang gadah putra mugi-mugi putra kula panjenengan nunggu wonten surga. Kata itu tidak ngelas Terus nomor kali, biasanya Pak Haji niku sugih. masih orang sugih pernah sugih tahu haji kan? Lah sing sik sugih lah niki piye carane? Putra sampun gadah donya samun gadah. Jenengan koreksi. Donya jenengan damel nopo? Kedah-kedah sumbangan infak. Kalau lihat cerita tiang ingkang pun tergugah hatinya untuk infak niku unik. Tergugah untuk infak. Beberapa waktu niki kalau wonten tiang infak, ibu-ibu infak. Nyuwun hibah pun ditampi. Biasanya pun kalau nampi hibah niku kalau tinggal di rumiyin, cekap menemukan cepat, cekape keluarga. Kadang-kadang hawa nafsu. Anaknya kurang, tapi sedekah. Ini kan haram. Cuman kalau yang sempat ngontrol yang sempat ningali keluarga nipun, Rupanya ibu menikah maksa ketah dipun tampi, nangis betul ditampi. Nopo malih waktu menikah sakit parah masuk rumah sakit nyuwun segera ditampi. Akhirnya kalau tampi hibah wakaf di tanah menikah Mantun tigang dinten tampil tampi beres ninggal. Ninggal kau lo takziah. Waktu takziah itu kalau bingung. Ini nilainya uang niku sampai ratusan juta nilai tanah karena tanah kota. Kalau perhatian ini omai oh cili sempit ya Allah ojo-ojo aku zalim nompok sedekah niki. Akhirnya kalau kempalakan. Ibu anak-anak wonten eh, bapak ini yang suaminya masih ada. Anak-anak di mana? Anak-anak sudah dibuatkan toko-toko kecil-kecil itu bisa sangat mandiri, bisa mandiri semuanya, mandiri semuanya. Waktu infak sedekah niku hibah tanah niku putra-putra sumerep sedaya. Malah ingkang dukung putra-putra kula. Subhanallah. Melarat loh niku. Melarat mestinya kan didol dadi duit didum dengan anak anak ini kalau yakin nih anak-anak istri bakal anak-anak di surga. Sebabnya apa? Anaknya dukung wong tuane, ora tamak kadang-kadang bapak orang mati pun kurang ajar. Bah warisan kundi kurang ajar bener ya orang. Bapak cek urip takut warisan. Iki mesti sing salah bapak lek didik piye nang Yang salah bapak cek tasik gesang loh. Nuntut varian warisanku mana? Ini kan anak kurang ajar. nih wong tuane mati dhisik. Ndak mboten gadah surga menek. Lah, mantun ngoten Niku ceritanya ibu menikah Mantun ibu garwane meninggal, eh bapak nikah datang lintu wekdal. Datang lintu wekdal itu bawa kertas. Napa niku? Niki sertifikat tanah. Tapi napa? Lah ini tanah satu-satunya gadan kula. Kula mboten purun kalah kali bojo kula. Duh. Mboten mboten purun kalah kalih bojo kula. Akhirnya termasuk kula pengen hibah tentang pesantren menika. Terserah mau didol tinggi bangunan kenging putra putra jenengan di mana? Rupane putra diajak kali. Putra kula ingkang dukung masalah ini. Sebab kula ngertos Buya mboten murun nampi wakaf kecuali putra-putra ini bermapan. Alhamdulillah ya Allah. Tiang yang ingkang gugah nuk ngoten. Kadang-kadang duit akeh mek seneng cerita. Omahku 16. Toko puluh. Sedekah kurang ewu. Innalillah. Seneng cerita donya enggak ana nih. Kalau orang punya infak banyak baru bisa berbangga di hadapan Allah dan Rasulnya. Lah Pak Haji biasanya gadah dunia ingkang kathah. Mugi-mugi ini dunia ingkang melebet sur Mobilnya mlebu mlebu surga. Lah kok mobil mlebu surga ya? Mobilnya nggih ngaji. Omai mlebu surga, Omai nggih mau Quran. ini mlebu surga, ya di infak nih, Masya Allah. Mati ditunggu neng kuburan amal saya. Amin. Diniati. Lah insya Allah program kulon ini besar. Tapi kalau kula ngotot niko, buatan berarti jenengan ketah bantu al-bahjah buatan. Sing penting manah panjenengan kekugah wonten pundi Insya insyaallah jenengan sakit atau pejuangi Kanjeng nah, Nabi. buatan berarti al-bahjah, cuman al-bahjah gak ada program. Niki bakal dikembangkan mangke ngantos SMP, SMA pondok. Peluasan tanah. Lah meniko menikah, tanah wonten yang mawakafakan tanah separuh Subhanallah. Ini nggak engkang dipun gigah manahipun dening Allah Subhanahu wa taala di daerah Mesti udah Tapan mesti ini lergane nggih larang. Cuman kau bayar separuh seket juta ini untuk tambahan pelebaran. Nanti nyicil. lo target kula niku wonten tanah sampai 10 hektar. Tanah 10 hektar. Kula nyuwun tanah 10 hektar bintan bulan, kepengker. Eh, enggak hadir majelis kula. Enam bulan ke pengger nggih kula kumandokaken kula pengin tanah sedasa hektar. Nate mireng, Bu? Nah, nanti 10 hektar. Bon ngantos matur dumateng Allah mboten dikabul. Kula nyuwun bendalu niku ya Allah mugi wonten 10 hektar, 10 hektar. Memang wonten tulung agung dereng, tapi subhanallah. Kula niku didatangi tiang wonten Kuningan. Rupanya hadir pengajian, tapi biasanya wong niku saking tawaduke tiang niku. Badhe matur teng kula niku ket, anu ajrih. Mboten rencang ken maturaken. Atur napa? Anu Bu ya, ini Pak Haji ini punya tanah nganggur. Tanah nganggur maksudnya pengen dikelola. Dikelola itu maksud gimana? Ditanam itu buatan. Berarti dibahakan datang pondok pesantren. Pinten. Antawasipun 10 hektar. Nah, Gusti Allah niku lek ngabul. Jadi makanya pun prasangka buruk pun suudon dumateng Allah. Nyuwune wong sak karang rejo kan nyuwun waktu niku amin amin. Diparingi apa mboten? Tapi kadang-kadang ngoten Allah maringi ini tempat lin lintu. Akhirnya kalau survei tak tahunya 10 juta tan 10 eh, hektar tanah produktif tanah saya pandangannya saya. Niki nembe niki 2 bulan yang lalu kalau dapat. Tak pernah nonton tambahan, nonton telepon. Buya Tanjung Pinang 3 hektar, lu tambahan malih. Dan insya Allah nanti tunggu insya Allah pengen dilebarkan. Pusat tempat bisa di mana-mana. Kita punya manajemen nanti ada aturan yang kan jelas. Mungkin SMA nih atau mriku, SMA Islami. Dan mereka jenengan menawi makan modal enten eh, Insya Allah dikelola sangki saya, mati sampun siap gadah tabungan. dan dengan. Kalau tawarkan, Tapi kalau buatan nanti melebet rumah jenengan Pak Haji niki sedekah buat Nanti mboten ngaten niku lek ngajari. Jaluk duit kanti gawe wong wirangan niku haram. Misalnya, haji nyumbang berapa nih? Ngedalakan arto tapi kanti kewirangan niku haram nih. Kados pakai pedang, kados kerampok, keluarin duit. Cuman damel makom makom kiai ini paling jahatnya kiai ini. Haji cincinnya bagus nih buat ini cincin. Ini kan. Kan enak nolak alih kiai Jadi nyuwun al ahdu bil hayat ahdu bil saif. Jadi nyuwun kanthi ndamel wirang niku kados lu langkung kejem kali pedang. Haram. Makanya Al-Bahjah mboten nate mlebet sing gawe wirangnya tiang. Paling dikasih informasi, Haji, ini pendidikan dari Nabi supaya ikhlas saistu. Dan dipilih rezekine. Ya Haji, ini ada program kita pengen buat sekolahan, pengen kadah tanah sing luas nanti langsung diwakafkan Al-Bahjah pusat dikelola Untung-untung putra jenengan sing gelem mondok kula didik mangke dadi kiyaine dhewe. Ya nonton. Kula selalu ngoten. Di Tanjung ini dimanapun ada orang kok hibah tanah, Pak Haji, kalau bisa berikan anaknya juga ke saya satu. Siapapun berikan anakmu satu juga. Lho kenapa pula? Lah sing ben sing ngurusi tanah engko ya anakmu dhewe. Kalau didik, kalau sekolahkan, kalau bimbing sampai nanti. Dan kalau gak ada prinsip dawe guru kula, kabeh santrimu gawe no pondok. Yang duwe pondok. Jadi pikir, sekarang tuh rugi kalau kita nyekolahkan anak pinter-pinter setelah itu suruh keluar sendiri bingung. Akhirnya ke toko, neng warung, tutulan sawah, bubar. Makanya tanah wakil pun albajanu bajan kuatah. Tapi kalau nyantai, sebabnya nopo. Santri-santri kalau didik sampai balik kalau kirim songo datang luar negeri. Kalau programin, kalau program jelas. Santri diberangkatakan sembilan itu nanti menjadi sembilan kiai. Berarti sembilan tem tempat. Dan kalau upayakan, gak ada anak lima, tidak boleh tinggal di satu tempat. Double. Cirebon satu. Santri kula lebih ber, sama. Yang berhak adalah yang punya ilmu. Lah kok kula ada anak kok orang ngaji? Kula kene toko mawon. orang sah nyekel pondok, Ngo ngapusi wong. Imamai gede anak ibu ya, bohong. Gus gosong. Nah ini. Gus goblok Nah ini paling bahaya, wanti-wanti anak kula lek mboten nuntut ilmu, mboten sinau enggang leres, jangan dikasih mimbar. Tapi kalau dia belajar sungguh-sungguh ya berhak mendapatkan mimbar anak ustaz. Kula mboten aja sampai anak kula tuh gawe makom bapake ngapusi uang, Gak iso isane la ilaha illallah tok. Oh ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah ngapusi. gak ada ilmu. Wis dodolan yang toko mlebu surga dadi wong sugih, mlebu sur surga ora usah nyekel pondok. Nah santri kula lebih berhak kula paringi santri kula. Termasuk al-bahja dua sing nyekel nggih seneng anak kula santri. Al-bahja besar. Al-bahja dua santri kula santri lami set. Sing nanti ganti ini kula tempat litar niku. Niku santri kula. Kula pengen santri kula kula lebih sampai dados. Ini kan saat ini santri kula sing sing ageng-ageng pun kula toto. Harus punya pondok. Mungkin kula bekali sampai mandiri. Itu itu menika nasihat saking guru kula. Sebab kelemahan orang itu kadang-kadang nyetak wis meh dadi ditinggal, rugi toh. Wis mulai alim, mulai ngerti dicul nih, enggak malah setelah dia mau jadi pegang semakin erat. Jadi diarahkan. Makanya lewat tiang hibah tanah itu biasanya langsung kelas suwun, putramu wonten wonten. Sekolah ini didik teng kula niki nah, muga-muga sing ngurusi ya, anakmu dewi. nanti nanti insyaallah. Mugi-mugi para bapak niki nanti putra nih langkung saya istoyo. Amin dadi sodagar sodagar ahli sorgo lek pengen dadi ustad disiap nih monggo dididik sarang-sarang. untung-untung nih nggih ngaturaken surga haji mabrur nih esoleh soleh nih melepuh surga insyaallah medal saking majelis kau berpikir setuju lek kan pengen program jelas al-bahjah gak kada program jelas radio diperbanyak kalau kada radio kata pesantren sekolah, Saya nubas nih tiang setunggal buat nanti kok jarang Radio yang pertama itu setengah miliar izin itu. tiang setunggal sing biayai. Radio nomor kali setengah miliar plus tanahnya 800 juta. Ini tiang setunggal. Nah, lo ngomong ini Pak Ji ini ada izin radio dijual nih gimana ini? Ceritanya ini sing nomor kali ini malah unik. Kalau saking badin nawar radio nonton Kuningan, kalau mampir dalam dalam tiang. Setunggalin ibu-ibu pengusaha ini. Dari mana Bu Yan? dari atas nawar radio. Radio. Iya, sudah ada yang bayar Ibu ya? Iya belum, baru nawar kok. Bu ya, saya punya tanah rumah sebelah itu bu ya jual kalau laku untuk bayarin radio. Alhamdulillah dapat duit. Akhirnya sertifikat diparingakan. Lah lo mandap cerita kali tiang lintu. Malah tiang lintu itu malah cerita apa? Bu ya, Besok saya kirim uangnya. Oleh loro. Akhirnya tanah tanahnya saya kalau kembalikan, Mbak, ada yang bayari kontan. Kalau jual tanah masih lama. Terus gimana ini? Bu Haji, dawai ibu-ibu menikah apa? Buya, uang tanah, uang rumah pun damel bangun pondok. Lah kan tambah di sini. <laughs> Jadi uang ini lek kegugah itu gampang Tapi mboten nanti albah jatuh keliling, he sumbangan. Kota amal mawon kula mboten purun nek kota amal melampah. Kota amal melampah itu gawe wirang koncone. Niki betul arto niki mboten. Sing mboten ora enak. Maka kula mboten purun kota amal jangan berjalan. Tak Allah yang gede di sana. Sing pengen nyumbang lillahi taala. orang mergo enak. Sebab kadang mergo ra enak, mergo enak kan berarti ra ikhlas nggih. Rugi lah, wonten sedekah mboten ikhlas mboten ditampi dening Allah. Mergo enggak enak ngeluarin, oh, ngeluarin juga. Eh, Jadi pengen legowo insyaallah habis ini semuanya berjuang di jalannya Nabi Muhammad sallallahu kita mulai bibit Al-Bahjah ya, dari Al-Bahjah Pusat Kita punya program, program yang besar. Semoga kita akan menjadi ahli surga dengan harta kita, dengan anak kita. Baik, monggo kita tutup dengan doa. Doa apa tanya doa mawon tamu siang. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Nah, menikah, mantu menikah, ambil berkah sangking poros sepuh. Berarti kamu tenakan ziarah ziarah para wali mulai dari Habib Muhammad bin Tohir, Mbah Wali Fatah, Romo Yai Adi Sotik ziarah keliling. Membuat satu budaya baru. Ziarah kubur adalah satu kesunahan yang sangat. Ziarah para solihin, mulai dari mengingatkan kematian, tapi sakit mengundang keberkahan. the dikri solihin tentang azulur rahmat, di tempatnya orang soleh akan diturunkan rahmat, disebut orang soleh rahmat. Maka insya Allah mantu menikah keliling. Tapi engkang rapi ziarah mulai Habib Muhammad bin Tohir, Romoye Ali, eh, Romoye Fatah, Mbah Fatah, Mbah Ali, terus pun dibalik, Mbah siang sampun mantun. Nggih disuwun nggih, menawi mau mangkalihaken. Lek mboten dongane mawon. Sing nyambung, sementing nyambung nyambung programi mboten ngeten, monggo berjuang di jalan Nabi Muhammad. Jadi Al-Bahjah punya rencana punya pengen-pengen tanah pinten mau sedoso hektar. Lanjut dengan jadi maklar Allah. Maksudnya maklar. Namanya itu promo jadi Jenengan ke tiang-tiang lintu. Lah kok tiang lintu niku maringi sedoso hektar, jenengan sing mari pirsa gaji apa ganjarannya sami Jadi Jenengan sekarang informasikan, pengin pengin pengin pengin ini. Itu gimana caranya? Lah jenengan mek ngeki weruh tok maringi pirsa pengetahuan tiang sami dari Kanjeng Nabi Muhammad. Walaka mithla dalik. Kamu dapat seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah arhamna Allah la tu'adzibna wa ansurna wa la wa akrimna Allahumma akrimna wa la tuhinna wa a'inna ala wa syukri wa ya Allah ya Allah ya Allah yang telah mudahkan kami untuk ziarah Makkah dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad maka jadikan ziarah kami itu adalah saksi kelak agar kami bisa biar bisa masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau mudahkan kami ziarah Makkah, mudahkan kami untuk kunjung yang kesekian kalinya ya Allah. Ya Allah rindukan hati kami terus kepada Makkah Dan rindukan hati kami terus kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan Ya Allah jadikan kami semua adalah haji Haji yang kau terima Ya Allah Haji yang kau terima Ya Allah Haji yang kau terima Ya Allah Dan kami mohon muliakan kami Allah Dengan haji ya Allah dengan ya kemudah Ya Allah muliakan kami dengan ketaatan Ya Allah Muliakan kami dengan anak-anak yang soleh Ya Allah Ya Allah Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami di rumah kami Allah. Jangan sampai ya Allah ibadah hanya ada pada kami. Tapi anak kami tidak kenal ibadah. Jangan. Kami ingin anak kami masuk surga ya Allah. Yang akan membawa kami juga ke surgamu ya Allah dan apapun yang telah engkau berikan kepada kami dari harta kekayaan. Kami mohon ya Allah jadikan itu semua ya Allah sebab kami masuk surgamu ya Allah. Kekayaan kami jadikan sebab masuk surgamu ya Allah. Mudahkan kami untuk berinfak dengan harta kami ya Allah. Dan kami mohon kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau cintai ya Allah. Dekatkan kami kepada orang-orang yang kau cintai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai tidak ada yang berbuat dolim di antara mereka ya Allah dan anak-anak yang soleh. Dan kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam. Jauhkan kami dari permusuhan dengan sesama kami ya Allah. Jangan sampai kami mendengki tetangga kami yang berhasil ya Allah. Jangan sampai kami dendam dengan siapapun yang berbuat salah kepada kami. Ya Allah kami mohon. Jika ada orang yang berbuat boleh kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ampuni dia ya Allah. Dan jauhkan kami dari kezaliman, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Dan jika ada orang yang mendengki kepada kami, maka berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Dan kami mohon, Ya Allah, ampuni mereka. Dan jika kami pernah mendengki tetangga kami yang membangun rumah, tetangga kami yang beli mobil, atau tetangga kami yang berhasil, Ya Allah. Kami mendengki, maka kami mohon. Bersihkan hati kami dari kedengkian tersebut. Dan berikan kepada orang tersebut tambahan nikmat, Ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kami seperti yang kau janjikan Haji Mabrur Engkau ampuni ya Allah Maka ampuni dosa kami ya Allah Jangan sisakan sedikit pun Dan ampuni orang tua kami Dan kami mohon ya Allah Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Dan berikan kasih sayang kepada mereka Dan kami mohon ya Allah Jadikan perkumpulan ini Perkumpulan ahli surga ya Allah Perkumpulan ahli surga ya Allah Perkumpulan ahli surga ya Allah Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, yang berjuang di pesantren ini ya Allah, berikan ketulusan semuanya ya. Allah. Yang berjuang di pesantren ini berikan ketulusan dan dikirimkan ke tempat ini ahli surga, ahli surga yang bisa membantu perjuangan kami ya Allah, ahli surga ya Allah yang tulus, ahli surga yang tulus ya Allah dan jadikan kami adalah ahli surga tersebut ya Allah. Jangan sampai kau tinggal kami ya Allah dari rombongan orang-orang mulia ini ya Allah. Allah Allah ya Allah yang panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah.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 Ini saja mohon maaf mohon doa selalu wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.